kitab karya Ashif Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Wasaya Fil Manhaj yang kitab ini pada dasarnya adalah dari muhadharah beliau yang kemudian ditafrik, ditranskrip yang di sana ada beberapa fawaid atau beberapa faedah yang semoga bisa menambahkan dari faedah yang telah kita bahas dari kitab Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita baca di dalam kitab Manzilatus Sunnah fil Islam kedudukan as-sunnah di dalam Islam di mana di sana Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah membawakan sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan wahyu. Nah, walaupun ayat di dalam surat An-Najm telah jelas menyebutkan hal ini pula. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah hadis yang mana kita juga sudah pernah menyebutkannya yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu ketahuilah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketahuilah sesungguhnya diwahyukan kepadaku diberikan kepadaku yaitu maknanya diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini wa mithlahu ma'ahu dan yang semisalnya bersamanya Bagaimana kita bisa tahu makna yang semisalnya bersamanya sebagaimana ya penjelasan para ulama ya Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan yang, yang semisalnya bersamanya tersebut adalah as-sunnah. Yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam, hadis tersebut An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala inna ma harrama Rasulullah atau disebutkan dalam hadis atau dalam riwayat yang lain. Naam, Ala inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedudukan posisi apa yang diharamkan oleh Rasulullah kedudukannya adalah hukumnya sebagaimana apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Sehingga tidak sepantasnya seorang kemudian membeda-bedakan di dalam masalah hukum. Ya. Kemudian mengatakan, "Loh, ini kan yang menetapkan Rasulullah." Ya. Rasulullah kan manusia. Nah, ini subhat. Ini sudah pernah kita bahas. Nah, panjang lebar terkait dengan masalah tersebut. Intinya bahwasanya kita wajib untuk beriman dengan apa yang datang ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketaatan kepada beliau adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, beliau mengatakan, <clears throat> "Faman istankafa an ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arada anha wa aba laha fa innahu Barang siapa yang menjauh dari al dari As-Sunnah atau dari apa-apa yang datang dari Rasulullah saw dari hadis-hadisnya dan berpaling tidak mau menerima sabda Nabi, tidak mau menerima hadis Rasul, Wa aba ayyang qadalaha dan dia enggan untuk mengamalkan, untuk merealisasikan sunnah tersebut. Merealisasikan hadis-hadis Nabi. Enggan dia, enggak mau dia. Fa innahu mu'ridun 'anil Qur'an. Maka hakikatnya orang tersebut adalah dia berpaling dari Al-Qur'an. Lu kok bisa? Jelas di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, maka kerjakanlah. Lah ini orang ini mu'rid. Ya, berpaling. Orang ini enggan untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah menegaskan wa manahakum anhu fantahu dan apa-apa yang dilarang oleh Allah oleh Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian maka tinggalkanlah. Maka jelas apa-apa yang dilarang oleh Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wajib kita tinggalkan. Kedudukannya seperti hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hukum pengharaman juga. Maka dalam hal ini tidak boleh seorang kemudian enggan berpaling dari apa yang telah dibawa oleh Ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam baik dari perintah maupun larangannya. Nah, menganggap yang seperti ini tidak relevan, ya, tidak pas untuk diterapkan pada zaman sekarang ini dan sebagaimana dan berbagai hal yang sekarang mulai ditebarkan oleh orang-orang liberal ya, yang mengatasnamakan diri mereka sebagai jaringan Islam liberal. Ya yang mereka lancang terhadap ya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan lancang terhadap Al-Quran itu sendiri. Walaupun mereka menganggap diri mereka berpegang kepada Al-Quran, ya, tetapi hakikatnya mereka jauh dari bimbingan Al-Quran. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau wa mustangkifun anil Quran wa abin anil Quran. Maka orang ini hakikatnya menjauh dari Al-Quran dan enggan terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka ikhwan ibidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bukankah kita mengetahui dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari. Ya. Hadis yang sering kita mendengarkan, mendengarkan hadis tersebut, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk ke dalam jannah illa man aba kecuali orang-orang yang enggan. Orang-orang yang enggak mau masuk jannah. Kok ada ya orang yang mau enggak mau masuk jannah? Kok ada orang yang enggan masuk jannah? Ada. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Kok ada orang yang nggak mau masuk surga? Ada orang yang nggak mau masuk jannah? Maka kata Rasul sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata'ani dahalal jannah, wa man asani faqad aba." Kata Rasulullah saw Alaihi Wasallam, barang siapa yang taat mentaatiku, mentaati Ar Rasul saw Alaihi Wasallam, jannah maka dia pun akan masuk ke dalam jannah, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Wa man asani faqad aba dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku tidak mau mengikuti ajaran Rasul, tidak mau mengikuti bimbingan Rasul. Ya, Fakot aba. Memaksiati Rasul, maka dia sungguh adalah termasuk orang-orang yang enggan. Orang-orang yang gak mau masuk jannah. Apa tandanya? Dia bermaksiat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memerintahkan tidak mau, enggan. Rasulullah melarang malah justru dikerjakan. Melanggar apa-apa yang telah ditetapkan oleh rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fahuwa radun lahu sya'a wa aba. Maka hakikatnya orang yang seperti ini, hakikatnya dia ya, menolak Al-Qur'an baik dia kehendaki maupun dia tidak mau. Dikatakan demikian. Kalau ada orang mengatakan dirinya berpegang kepada Al-Qur'an tetapi dia menolak hadis-hadis Nabi, dia menolak sunnah Rasul, maka hakikatnya dia adalah orang yang menolak Al-Quran, walaupun dia mengatakan dirinya berpegang kepada Al-Quran. Sya'a am aba. Baik dia menghendaki yang demikian ataupun dia tidak mau dikatakan demikian. Walaupun dia tidak mau dikatakan atau diberikan predikat bahwasanya dia hakikatnya menolak Al-Quran. Maka hakikatnya dia apa? Telah menolak Al-Quran itu sendiri. Karena jelas dalam Al-Quran Ya. Bahwasanya sunnah Nabi itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Tidaklah apa yang beliau ucapkan itu adalah ya, merupakan atau tidak tidaklah apa yang beliau ucapkan itu adalah dari hawa nafsunya, tidak. Tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa intalahu ana al-laili wa atrafan nahar. Walaupun orang tersebut baca Al-Quran ya, sepanjang malam maupun sepanjang siang. Baca Al-Quran siang malam tidak putus. Tetapi dia menolak hadir Nabi, maka hakikatnya dia orang yang telah menolak Al-Quran itu sendiri. Nah. Ikhwanifidin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau kata Syekh Ubaid bin Abdul Al-Jabiri hafizahullah lam yaj'alillahu nuran illa fi hatain kitabuhu alladhi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid wa sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya hidayah kecuali pada dua hal ini, yaitu Al-Qur'an was sunnah. Ya, yang tidaklah ya, datang di hadapannya tersebut kebatilan. Fihi mal huda wan nur, di dalam keduanya ada cahaya dan hidayah, petunjuk bagi orang yang mempelajarinya, bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mengamalkannya, merealisasikannya, Ya. Tidak cukup hanya membaca saja tanpa kemudian dia mengamalkan. Wa ma adahuma minal aqwali wal a'mal falaisa fiha huda. Adapun dari selain keduanya dari ucapan atau amalan-amalan manusia semata, maka sungguh tidaklah hal tersebut di dalamnya ada petunjuk dan cahaya sebagaimana yang ada dalam keduanya tersebut dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Walihada fa'innahu min manhaji ahli sunnati wal jamaah. Maka oleh karena itu termasuk dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya. Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Dan dia senantiasa bersatu di atas kebenaran. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa mereka dinamakan ahli sunnah? Kenapa mereka dinamakan ahlul jamaah? Karena mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi merealisasikan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan membelanya dari orang-orang yang tidak suka atau benci terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan demikian juga mereka dikatakan al jamaah kenapa karena mereka bersatu di atas kebenaran bersatu di atas al-haq bukan bersatu di atas berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang karena yang dinamakan al jamaah itu adalah mawafakal haqqa wa ingkun tawahdak. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Al-jamaah adalah apa-apa yang mencocoki dirimu, mencocoki al-haq. Mawafaqal haqqo, apa-apa yang mencocoki al-haq. Walaupun kamu hanya sendirian, kamu berpegang kepada Al-Quran was sunnah. Memegangi al-haq tersebut, walaupun kamu sendirian, maka hakikatnya kamu adalah al-jamaah. Tidaklah yang dinamakan al-jamaah adalah kemudian ya bergabung kepada suatu jamaah tertentu atau organisasi tertentu, berbaiat kepada suatu kelompok tertentu. Lah, tidak demikian. Yang dinamakan al-jamaah adalah siapapun dia yang berpegang teguh kepada al-haq. Tentunya timbangan al-haq itu adalah yang ditimbang kepada yang ditimbang dengan Al-Qur'an dan sunnah. Maka apa-apa yang bertentangan dengan keduanya tentunya bukanlah termasuk bagian dari al-haq itu sendiri. Maka persatuan inilah yang hakiki. Yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian bersatulah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala wala tafarroku dan janganlah kalian berpecah belah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walihada min manhaji ahli sunnah wal jamaah. Annahum yazinuna ma yaridu alaihim min akwalin nas wa amalihim bimizanihim. Wahuma an nasu wal ijma' Maka oleh karena itu termasuk dari pokok dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah maka mereka menimbang apa-apa yang datang dari perkataan manusia dan perbuatan manusia siapapun dia, walaupun dia adalah seorang tokoh yang dimuliakan di tengah-tengah manusia, ucapannya, perbuatannya tidak bisa dijadikan sebagai dalil secara mutlak, tetapi harus ditimbang dengan timbangan apa? Ditimbang keduanya tersebut yaitu perkataan dan perbuatan tersebut ditimbang dengan Al-Qur'an dan sunnah dan ijma para ulama ditimbang dengan dalil. Ya. Sampai-sampai Al-Imam Malik yang sering kita juga mendengar athar ini. Al-Imam Malik bin Anas bin Anas rahimahullahu taala imam Daril Hijrah, imam ahli Madinah ketika itu. Ya, salah satu dari empat khalif, empat imam, ya. Salah satu dari al-a'immah al-arba'ah. Salah satu dari imam yang empat Selain dari Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Nah, ini adalah Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan kullun yuhad min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Ketika itu Al-Imam Malik sebagai ulama bagi penduduk Madinah ketika itu beliau mengatakan setiap manusia itu, setiap di antara kita ini adalah bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena harus ditimbang. Ucapan perkataan kita ini harus ditimbang dengan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan kemudian kita taklid buta kepada seseorang karena orang tersebut adalah ya dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu yang luas. Tetapi tentunya dia pun tidak luput dari kesalahan. Jangan kemudian kita mengikuti kesalahannya. Jangan karena kita melihat bahwasanya dia adalah seorang yang seolah-olah mulia di tengah-tengah manusia, seolah-olah dia adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Lah. Yang maksum hanyalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau setiap di antara kita ini setiap manusia itu bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkan kecuali pemilik kubur ini. Beliau menunjuk ketika itu kepada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya yang ya tidak bisa diting yang harus diterima ucapannya, yang harus diikuti perkataannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ucapan beliau, perbuatan beliau adalah hakikatnya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu beliau. Lah. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma khalafa nassan wa ijma'an radduhu ala qailihi kainan mangkana. Maka barang siapa yang menyelisih nas, menyelisih Al-Qur'an was sunnah dan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama salaf. Para ulama di sini yang masuk pertama kali adalah para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain yang mereka adalah ulama umat ini. Manusia-manusia yang belajar langsung, manusia-manusia yang utama, murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa siapapun dia menyelisih dari nas Al-Qur'an maupun sunnah dan ijma para ulama tersebut maka radduhu ala kailihi kainan mangkana maka enam kembalikanlah atau tolaklah hal tersebut ya ucapan tersebut ucapan atau perbuatan yang menyelisih Al-Qur'an was sunnah dan pemahaman para sahabat siapapun dia walaupun dia mungkin orang yang ya dimuliakan di tengah-tengah manusia ya, di, dianggap sebagai ustadz misalnya, maka dia tidak maksum. Kalau perkataan dan ucapannya tersebut menyinisi Al-Quran wa sunnah, maka kita tidak boleh taklid buta. Tidak boleh kemudian kita, ya, yang penting ikut Pak Ustadz. Tidak. Tetapi harus ditimbang ya, kepada Al-Quran wa sunnah Bagaimana ucapannya, bagaimana perbuatannya harus ditimbang kepada keduanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakmullah. Walihada faina ahlas ahla sunnati yang duruna ilal mukhalafah wal muhalif fal mukhalafah indahum ala darbain a'ni kismaini mukhalifatun hiya mauridun linniza' wa masrahun lirra'yi wal istihad fahadhi la yutharribu ahadun fiha alal akhar bal yubayyinur rajih indahu bidalilihi bayanan syafian maka oleh karena itu ahlus sunnah di dalam menyikapi adanya perkara-perkara yang terkandung padanya perbedaan penyelisian atau orang-orang yang menyelisih atau yang berbeda dengan yang lainnya Ya. Maka sungguh hal tersebut ada dua jenis. Menyikapi adanya perbedaan atau perselisihan itu menyikapi di dalamnya ahlu sunnah membedakan di dalamnya menjadi dua jenis. Yang pertama adalah bagian yang dimana penyelisian tersebut atau perbedaan tadi Perselisihan tersebut atau perbedaan tersebut masih dalam kategori perkara-perkara yang berkaitan dengan istihad. Berkaitan dengan ya, istihadiyah. Al-umur al-istihadiyah. Perkara-perkara yang kembalinya kepada istihad para ulama. Yang tentunya ulama di sini adalah ulama yang muktabar. Ulama yang mereka adalah ya, telah direkomendasikan keilmuannya yang mereka adalah ulama-ulama terpercaya dalam bidangnya. Maka ketika ada perkara yang seperti ini yang memang ada tempat istihad di kalangan para ulama, maka satu dengan yang lainnya tidaklah kemudian pada posisi yang atau pada Bagian yang pertama ini kemudian saling caci mencaci, satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kemudian di dalam permasalahan-permasalahan yang terkandung padanya istihadiah, kemudian seorang langsung menuduh yang lainnya dengan kesesatan. Oh, kalau kamu tidak seperti ini berarti kamu sesat. Apa misalnya perkara-perkara yang sifatnya istihadiah? Seperti misalnya di dalam sholat yang di situ memang tempatnya istihad para ulama. Sebagian para ulama mensahihkan hadis tersebut dan sebagainya mendoifkan. Yang mereka adalah memang benar-benar kembali kepada para ulama ahlu sunnah semuanya. Seperti misalnya masalah menggerakkan jari di dalam tasyahud. Ya ini biar kita juga lapang dada ketika mendapat yang seperti ini. Sebagian para ulama mengatakan atau mensahihkan hadis terkait dengan masalah menggerakkan jari di dalam tasyahud. Yang di sana disebutkan dalam hadis tersebut wa yuharrikuha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menggerakkan jari tersebut. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang mahfud hadis-hadis yang terjaga, yang artinya yang lebih kuat. Dari hadis yang berkaitan dengan masalah tahrik tadi, masalah menggerakkan jari ketika tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, adalah tidak disebutkan terkait dengan masalah apa? Menggerakkan jari tersebut. Di dalam hal ini adalah tempatnya istihad para ulama. Maka sungguh tidak boleh kemudian seorang ketika melihat saudaranya menggerakkan jari, kemudian mengatakan, oh kamu sesat, kamu menyimpang. Tidak, tidak boleh. Karena ini tempatnya istihad para ulama. Para ulama memberikan uzur di dalam masalah ini. Satu dengan yang lainnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan ilmiah. Mana yang rajih dan mana yang marjuh. Mana yang kuat dan mana yang tidak kuat. Tetapi tidak boleh kemudian saling caci-mencaci, cerca-mencerca dalam permasalahan yang seperti ini. Demikian juga masalah sedekap, yaitu ketika ya, i'tidal. Ya, setelah ruko kemudian i'tidal, sebagian para ulama ya memahami terkait dengan permasalahan ini mengembalikan ke, sebagaimana se, seperti semula, yaitu mereka berpendapat hal tersebut ketika i'tidal adalah sedekap lagi. Sebagian para ulama memahami bahwasanya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kembali seperti semula adalah dalam posisi ya tidak menyedekapkan kembali yaitu meluruskan tulang-tulang sebagaimana kembalinya dia tangan tersebut posisinya maka di sini adalah tempatnya ijtihad tidak boleh kemudian seorang dalam perbedaan yang seperti ini saling caci mencaci, terca mencerca, saling sesat menyesatkan. Lah, tidak boleh. Karena memang ini adalah tempatnya istihad. Tetapi tidak menutup kemungkinan tetap kita bersikap ilmiah. Mengembalikan kepada dalil. Tidak menutup kemungkinan kita melihat mana yang rajih, mana yang marjuh. Mana yang kuat, mana yang tidak kuat. Ya, Yang tentunya kita Bagaimana kita bisa tahu dengan belajar, mempelajari ya kitab-kitab para ulama, hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta penjelasannya, sehingga kita akan mana yang lebih tenang untuk kita amalkan. Tetapi hasil akhirnya ketika kita berbeda dengan saudara kita, jangan kemudian kita menjadikan yang seperti ini sebagai tempat perpecahan, tidak boleh. Kita harus saling ya dalam hal yang seperti ini saling menghormati, saling memberikan uzur kepada yang lainnya. Tetapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan untuk tetap kita membahas dengan ilmiah mana yang menjelaskan mana yang rajih, mana yang kuat dan mana yang tidak kuat. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah jenis yang pertama. Intinya adalah tetap kembalikan kepada bimbingan Al-Quran was sunnah. Ya. Walaupun dalam jenis yang pertama ini. Tetapi jenis yang kedua Kata beliau adalah malaysa fihi majalun lil istihad. Yaitu yang mana di sana tidak ada tempat untuk istihad. Tidak ada tempat di mana di sana untuk ya seorang itu beristihad. Yang maknanya adalah tauqifiyah, harus ngikut apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah saja. Tidak ada tempat untuk kemudian memberikan ide dalam amalan tersebut dalam ucapan tersebut, dalam keyakinan tadi, dalam amalan ibadah tersebut. Tidak ada ide, harus mengikut seperti apa yang dicontohkan oleh atau apa yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah. Walayak bal ar dan demikian juga tidaklah atau walayuk bal ar dan tidak diterima pendapat di sini. Fahadahu alladhi yusaddiduna fihi wa yastankiruna 'alal mukhalif fihi fayaruddunahu biddalil dalil Maka inilah tempat di mana ahlus sunnah mereka mengingkari orang-orang yang menyelisih hal ini dan mereka membantah dengan dalil. Ya. Wa gharduhum min dalika ayyakuna tadayyun lillahi azza wa jalla khalisan safiyan min kullil mingkulil mukaddarat mingkulil mukaddirat halisun min syaibati syirki wal bid'ati dan tujuan mereka tujuan ahlus sunnah membantah mereka tersebut adalah dalam rangka ini semuanya menjadikan agama itu hanya semata-mata karena Allah semata dalam amalan ibadah harus jadikan ikhlas karena Allah yang kedua mengikuti bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Sofian murni dari berbagai perkara-perkara yang bisa merusak, perkara-perkara yang menodai. Khalisan min syaibati syirki wal bid'ati. Dan murni agama ini dari berbagai kotoran-kotoran kesyirikan. Ya. Demikian juga kotoran-kotoran perkara-perkara baru yang diadakan oleh manusia di dalam agama ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai perkara al-bid'ah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam yang seperti ini tidak ada istihad. Ya. Di dalam masalah sholat misalnya. Telah dicontohkan sholat subuh dua rakaat. Tidak ada istihad. Tidak ada ide kepada uh, dari manusia pada tempat ini kemudian mengatakan sholat subuh saya bisa kok saya empat rakaat. Tidak bisa. Tidak bisa diterima ide yang seperti ini. Tidak bisa diterima istihad yang seperti ini. Maka harus dibantah, harus diterangkan kepada umat. Ya. Atau mungkin mengatakan bahwasanya sholat ya, membaca ketika membaca Al-Fatihah itu biar bisa di ya, resapi tidak usah dengan bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab tetapi diterjemahkan sesuai dengan bahasa masing-masing baca Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia. Ya. Ada ada yang seperti ini. Nauzubillah. Maka ide istihad yang seperti ini dalam tempat yang seperti ini tidak dibenarkan. Maka ibadah itu adalah tauqifiyah, ngikut ya, berhenti harus sebagaimana apa yang telah dibimbingkan dalam Al-Qur'an was sunnah saja. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. كما أنهم ينظرون إلى المخالف هذا الذي خالف لا يعدو حالين أحدهما أن يكون صاحب السنة إمام أو تابع خير فإنهم مع ردهم مخالفته بالدليل القاطع والبرهان الساطع لا يتابعونه على زلته فمكانته عندهم لا تسوغ لهم متابعته ولا غد الطرف عن مخالفته لكنهم يحفظون كرامتهم Kalau dalam tempat yang pertama tadi, yang dimana di sana adanya tempat istihad, maka kita harus menjaga kemuliaan. Misalnya di sana ada pendapat para ulama setelah dibahas secara ilmiah. Kalau yang di sana adanya tempat istihad, maka setelah dibahas ya secara ilmiah, kemudian diketahui mana yang sahih, mana yang doif, ya. Atau setelah dibahas ternyata dia lebih cenderung kepada pendapat yang ya menyelisih pendapat yang kedua, maka tetap dalam posisi yang pertama ini, bagian yang pertama tadi, tetap seorang harus menjaga kemuliaan para ulama yang berbeda dengan pendapat yang dia pegangi. Walaupun dia mengikuti pendapat yang pertama misalnya, pendapat yang A, maka dia juga harus memuliakan ulama yang B. Ya. Tidak boleh kemudian misalnya kita berpegang kepada pendapat Syekh Albani misalnya kita menggerakkan jari, Kemudian kita menganggap orang yang tidak menggerakkan jari dianggap atau ulama yang seperti itu keadaannya dianggap menyimpang. Tidak. Atau sebaliknya. Seorang yang berpegang dengan pendapatnya Syekh bin Baz ya, dan pendapat yang ulama yang lainnya yang mengatakan tidak menggerakkan jari ya. Kemudian mengatakan demikian juga lah. Maka iwan ibidin rahimani warahimakullah harus tetap menjaga kemuliaan ya, para ulama di dalam posisi yang pertama tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun tidak menutup kemungkinan kemudian kita mengatakan bahwasanya yang rajih, yang kuat adalah pendapat ini misalnya. Bahwasanya pendapat ini adalah marjuh, tidak kuat dengan dalil yang seperti ini dan seperti ini. Ikhwan ibidin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pendapat ad, adapun bagian yang kedua, maka tentunya orang-orang yang menyelisih atau orang-orang yang beristihad di dalam perkara-perkara yang tidak sepantasnya istihad di dalamnya, maka sungguh sangat mengkhawatirkan kedudukannya. Maka jangan sampai kita bermudah-mudah dalam poin yang kedua ini. Ya kita beristihad pada atau kita ya berani mengeluarkan ide dalam perkara-perkara yang kita harus tawakuf atau harus uh, berhenti sesuai dengan apa-apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Harus berhenti atau harus mengikut dengan apa-apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena ancamannya adalah keras. Bisa jadi kita na'udzubillah berbuat kebid'ahan perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama ini. Yang sungguh ini adalah perkara yang telah diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu bid'atin dalalah Setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Tidak ada kebid'ahan itu adalah yang namanya ya kebid'ahan yang baik atau dikatakan bid'ah hasanah. Tidak ada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu di dalam posisi yang seperti ini Ahlu sunnah Kata beliau walihada kanat aqwaluhum a'ni a'immatus sunnah bud'an anis sahabah fa a'immatut tabi'in faman ba'dahu min a'immatil qurunil mufaddalah allati syahidalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah maka oleh karena itu ucapan mereka para a'immatus sunnah Para ulama-ulama ahlus sunnah tersebut mereka yang pertama kali yaitu para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka dari para imam dari generasi yang terbaik yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut maka sungguh ucapan ahlus sunnah dikembalikan kepada mereka kepada bimbingan mereka para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Ketika mereka berpegang kepada Al-Qur'an was sunnah, maka dikembalikan kepada pemahaman mereka para salafus saleh, para generasi yang terbaik dari umat ini, generasi salaf pendahulu kita yang saleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh beliau perkataan Abdullah bin Mas'ud wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu La yazalun nasu salihin mutamasikina ma atahumul ilmu an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan terus menerus manusia itu dalam keadaan saleh, dalam keadaan baik dan senantiasa dalam keadaan berpegang dengan apa yang datang kepada mereka dari ilmu selama mereka berpegang teguh ya terhadap apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa min akabirihim dan demikian juga dari orang-orang yang besar di antara mereka yaitu para ulama di kalangan para sahabat para ulama ahlus sunnah sehingga dikatakan oleh para ulama al barakatu ma'a akabirikum barakah itu bersama dengan orang-orang yang besar di antara kalian yaitu siapa para ulama Para ulama-ulama ahlus sunnah. Faida atahum min asagirihim halaku dan apabila mereka ya mengambil ilmu dari apa yang dibawa oleh asagir. Siapa itu asagir? Dikatakan oleh para ulama al maksud bil asagir al-mutasaddiruna lil ilmi wa ta'lim wa da'wah wa laysat indahum ahliyah yaitu mereka yang ya mereka menampakkan diri mereka seolah-olah berpegang kepada ilmu dan dakwah ternyata mereka bukan ahlinya. Yubsiruna bihan nas dinallah minal kitab was sunnah wa ala fahmi salafis salih. Padahal hakikatnya manusia itu ya harus berpegang kepada agama Allah dari sumber Al-Quran was sunnah dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Abdullah bin Mas'ud mengatakan dan apabila mereka berpegang kepada asagir, kepada orang-orang yang kecil tersebut, maka mereka niscaya akan binasa. Dikatakan oleh sebagian para ulama juga yang dimaksud dengan al-asagir hum ahlul bid'ati. Yang dikatakan al-asagir mereka adalah orang ya nam di kalangan ahlul ahwa wal bid'ah yaitu yang mereka adalah para pengekor hawa nafsu dan orang-orang yang senantiasa atau mereka adalah sebagai dai-dai kepada kebid'ahan. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari apa yang kita bahas, apa yang kita baca tadi, kita tahu bahwa nah semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan harus kita kembalikan kepada bimbingan Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain dan kita tinggalkan berbagai rokyu rokyu yang menyimpang dari apa nam yang menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah tersebut siapapun dia maka kita harus tunduk kepada bimbingan Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya naktafi bihadal miqdar Wassalamualaikum warahmatullahi ala Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.